Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-187 dari kitab Umdatul Ahkam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa, maka pihak walinya dalam hal ini ahli warisnya yang membayar tanggungan puasanya tersebut. Dari pelajaran yang lalu, kita telah mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama bahwa permasalahan membayarkan tanggungan puasa untuk si mayit bagi ahli warisnya termasuk permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama. Ada tiga pendapat dalam permasalahan ini. Pendapat pertama, siapa yang menyebutkan? Apa pendapat yang pertama? Fadal. Ya, Sodik. Mendapat yang kedua. mendapat yang pertama apa? Abu Isa. Iya, perlahan. Bukan. Pertanyaannya perbedaan pendapat di antara para ulama apakah bisa membayarkan tanggungan puasa untuk si mayit. Permasalahannya ini. ya Siapa pendapat pertama? Iya. Tidak pendapat yang pertama tidak bisa dibayarkan tidak bisa bagi ahli warisnya untuk membayarkan tanggungan saum atau puasa si mayit. Baik itu yang bersifat puasa nadar, saum nadar, atau saum yang sifatnya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tanggungan saum Ramadan. Apa dasarnya? Siapa yang menyebutkan dasar bagi kelompok pertama? Iya. Sabar. Iya, antum. Pendapat pertama yang tidak dalil pendapat pertama. Dalil bagi pendapat pertama. Yang menyatakan tidak bisa untuk dibayarkan. Ya. Yang menjawab angkat tangan. Sana dulu ya, Fadlan Antum. Yang keras jawabnya. Ada jawaban? Saya pindah ke yang lainnya. Fadal. Syafi'i. Naam, dalilnya adalah firman Allah wa alaysa lil insani illa ma Apa artinya? Bukan. Wa alaysa lil insan illa ma dan tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Ya. Artinya seorang itu tidak bisa mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Sehingga usaha orang lain tidak bermanfaat bagi orang lainnya atau bagi si mayit. Kenapa? Karena bukan si mayitnya yang melakukan itu sendiri. Dalam hal ini adalah membayar somnya. Ini pendapat siapa, Pak Safi? Pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat Al Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang lama atau yang terbaru? Yang lama, bukan yang baru. Yang lama apa yang baru Pak Jalil? Yang baru, ya, pendapat yang baru. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, siapa yang menyebutkan? Iya, Fadhar Abdul Latif. Boleh untuk dibayarkan tanggungan puasanya itu, tapi khusus puasa nazar. Kalau puasa Ramadan nggak bisa apalagi puasa sunnah. Apa dasarnya? Dari sisi mana pendalilannya? Hadis ini umum. Tadi dikhususkan untuk nazar saja. Antara dalil dengan sisi pendalilannya kurang kurang sesuai. Ya, ada yang membantu? Nah. Sabar. Ya, Abdul Fatah. Taib. Apa dasarnya? Ini perkataan siapa? Perkataannya Al-Imam Abu Dawud. Dan juga perkataan Imam Ahmad. Apa dasarnya? Artinya Imam Abu Dawud rahimahullah dan juga Imam Ahmad termasuk yang membawa keumuman hadis ini kepada permasalahan saum nazar saja. Tentunya ada dasarnya. Siapa yang menyebutkan? Ya. Ya. Apa makna atau kandungan hadis Aisyah itu? yang mengkhususkan nazar yang mana? Ya, siapa? Iya. Dainullah Hakku ayyugdah Hutang kepada Allah dalam hal ini puasa lebih berhak untuk dibayar. Hutang hutang yang apa ini? Puasa wajib. Berarti masuk dua-duanya. Nazar. Yang menunjukkan nazar yang mana? Puasa Ramadan wajib apa tidak? Iya, puasa apa itu? Puasa wajib apa puasa nadar? Kalau antum berbicara puasa wajib, berarti sifatnya umum. Nanti pendapat yang ketiga itu. Ini kita bicara masih pendapat yang kedua. Yang menyatakan bahwa yang boleh untuk dibayarkan hutang puasa itu khusus puasa nazar saja. Ya. Apa dasarnya? Siapa yang menyebutkan? Fadal, yang bisa angkat tangan. Iya. Hadis riwayat Muslim, iya. Iya. Itu khusus masalah ya. Seorang wanita datang kepada Rasulullah menceritakan bahwa ibunya meninggal dunia punya tanggungan puasa nazar. Iya, apakah bisa untuk dibayarkan? Lalu Rasul menjawab apa? Iya. Iya, pada akhirnya Rasulullah membimbing untuk dibayarkan puasa nazarnya itu. Nah, mereka berdalil dengan riwayat ini bahwa riwayat tersebut sebagai pengkhusus bagi riwayat Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan puasa nazar saja. Oleh karena itu, pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dan yang bersamanya bahwa saum atau puasa yang bisa dibayarkan untuk si mayit adalah yang terkait dengan puasa nadar saja. Baik, pendapat yang ketiga. Siapa yang menyebutkan? Saudara firman Semuanya bisa. Apa yang dimaksud dengan semuanya? ya bisa bagi ahli warisnya untuk membayarkan tanggungan puasa si mayit baik itu sifatnya nazar ataupun puasa wajib dalam hal ini puasa Ramadan. Dua-duanya bisa. Apa dasarnya? Hadis Aisyah yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Dari sisi mana pendalilannya? Iya, siapa yang membantu? Betul. Enggak ada enggak ada sebutan wajib dalam hadisnya. Maka walinya yang membayarkan tanggungan puasa tersebut. Sisi mana yang dijadikan dalil bahwa saum atau puasa ini mencakup saum nazar dan juga saum wajib. Ya. Sisi pendalilannya bahwa hadis ini sifatnya umum. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya tanggungan saum, tanggungan puasa. Maka karena hadis ini sifatnya umum, mencakup nazar dan juga saum wajib. Dalam hal, ini tanggungan saum Ramadan. Ada dalil berikutnya. Ada yang menyebutkan dalil berikutnya. Fadal siapa yang menyebutkan? Ya, untuk Salam. Seorang laki-laki atau perempuan? Iya. Iya. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang insyaallah akan kita pelajari. Uh, datang seorang lelaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia menyatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sementara dia punya tanggungan som Ramadan sebulan penuh. Apakah aku membayarkan tanggungan saum Ramadan ibuku itu? Rasulullah SAW menjawab, bagaimanakah kalau sekiranya ibumu mempunyai hutang? Apakah kamu membayarkannya? Maka seorang laki-laki itu mengatakan, Naam, ya wahai Rasul. Lalu Nabi menyatakan, Fadainullah ahakku ayyugdah. Maka hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk dibayar. Eh, hadis ini secara jelas menegaskan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada seorang anak untuk membayarkan saum tanggungan saum Ramadan ibunya. Oleh karena itu, hadis ini dijadikan sebagai dasar atau dalil bagi kelompok ketiga yang menyatakan bahwa saum yang dibayarkan oleh tanggungan puasa yang dibayarkan oleh ahli warisnya adalah saum nazar dan juga saum wajib. Dan pendapat yang ketiga inilah wallahu alam pendapat yang kuat dalam permasalahan ini berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Taib, masih murajaah pelajaran yang lalu mengingat pentingnya permasalahan ini. Bagaimanakah jika seorang meninggal dunia punya tanggungan saum sementara ahli warisnya tidak melakukan saum tidak membayarkan hutang puasanya itu dan seorang yang meninggal tersebut punya harta warisan yang dengannya bisa untuk dibayarkan sebagai fidyah atas tanggungan puasanya. Apa yang dilakukan jika kasusnya seperti ini, Abu Faisal? Iya, maka diambil dari harta warisnya itu untuk dibayarkan fidyah sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan itu. Berapa ukurannya? Satu porsi untuk satu hari. Artinya tanggungan satu hari saum itu fidyahnya satu porsi makan matang. Kalau mentah? Berapa takarannya? Nah, setengah zakat fitrah. Takarannya setengah zakat fitrah. Kalau sekiranya tidak punya uang, apakah boleh bagi orang lain untuk membayarkannya, membayarkan fidyah untuk si mayat tersebut? Abu Lutfi? Siapa di antara para ulama yang menyatakan bahwa itu boleh? Nah, siapa yang menyebutkan? Abu Umar? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, bagaimana jika sekiranya nggak ada yang bayarkan juga? Bagaimana menyikapinya? Abu Farhan? Urusannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hukum membayarkan saum untuk seorang yang meninggal dalam hal ini adalah uh, orang tuanya atau seorang yang ia mewarisi darinya, apa hukumnya? Mustahab. Mutlakon secara mutlak atau ada perbedaan pendapat di antara para ulama? Untuk mengambil kesimpulannya saja. Ada berapa pendapat? Ya. Dua. Yang pertama, mustahab. Yang kedua sunnah. Sunnah sama mustahab sama ini. Yang kedua wajib. Namun mayoritas para ulama atau jumhur ulama menyatakan apa? Mustahab atau sunnah. Itulah mungkin pelajaran kita pada siang hari ini. Pelajaran murajaah yang juga tidak kalah pentingnya dari menambah pelajaran. Mengingat beberapa dari yang hadir mungkin dalam kesempatan yang lalu belum hadir atau sudah hadir jasadnya tapi pikirannya waktu itu belum hadir. Sehingga dengan adanya muraja ini terwakili. Gaibnya yang dulu terwakili. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita wallahu alam bisawab. wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.